بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد Baik. Masih bab tafsir tauhid wa syahadati la ilaha illallah. disebutkan di dalam tahqiqan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kalimatul Islam wa miftah dari salam la ilaha illallah adalah kalimatul Islam ucapan Islam menjadi penentu seorang itu muslim atau tidak kunci kunci surga kunci-kunci surga. La ilaha illallah. Tapi disebutkan oleh sebagian ulama yang lain, yang namanya kunci baru bisa pas di lubang kuncinya dan bisa membuka kalau lengkap gigi gigi kunci tersebut. Kalau tidak, maka tentu tidak akan bisa membuka pintu. Nah, gigi-gigi dari kalimat ini kunci tersebut kalau dalam hal ini adalah kalimat la ilaha illallah yang kita kenal sebagai surutnya yang harus ada yang diterangkan juga di bawah bahwa laha surutan fiqalan kalimat ini la ilaha illallah ini mempunyai syarat-syarat yang sangat berat syarat-syarat yang sangat sangat berat. Tidak ada yang bisa memenuhi syarat-syarat tersebut kecuali orang-orang yang memang diberi taufik oleh oleh Allah. Pintar, tahu, belum tentu dia bisa menjalankan konsekuensinya. Bahkan mengucapkan pun tidak. Abu Jahal, Bukan orang yang tidak tahu tentang kalimat tersebut. Dari sisi satu syarat dia tahu. al Bukan enggak. Kemudian Abu Talib yang juga sama mati di atas agama kaumnya. Sama sekali tidak mengucapkan la ilaha illallah. Syarat-syarat tersebut itu diantaranya al-ilmu memiliki pengetahuan tentang sasaran dan konsekuensi dari kalimat kalimat tersebut. Tahu apa yang jadi hak kalimat tersebut. Penyempurna dan hal-hal yang melengkapinya. Kemudian as jujur mengucapkannya. yakin. Dia ucapkan dengan keyakinan dan dia meyakini pula konsekuensi kalimat-kalimat tersebut. Tunduk menerima apa yang menjadi keputusan dan ketetapan konsekuensi dari kalimat-kalimat tersebut. Cinta kepada kalimat tersebut, konsekuensinya dan orang-orang yang me menyerukannya, menyuarakannya. Menerima ya punya sifat punya sikap kabul terhadap kalimat ini dan semua konsekuensi konsekuensinya dan ada yang menambahkan kemudian yang keenam di antara syarat ini semua adalah al kufru bima badu min dunillah kufur kepada segala sesuatu yang disembah selain selain Allah ya maksud di antara syaratnya juga penting ikhlas itu yang akan menjadi juga penentu. Nah, akan dihalangi seorang itu dari neraka Allah jika dia mengucapkan kalimat ini dengan cara yang ikhlas min sarimil qalb nah, dari lubuk dari min samimi qalbi khalisan min qalbi ikhlas karena Allah dari lubuk hatinya ketika dia mengucapkan kalimat kalimat tersebut. Ini akan membawa kepada kejujuran pula dari dia mengucapkannya, menerimanya, ya, ketundukannya. Nah itu itu adalah syarat-syarat kalimat kalimat tersebut. Jadi bukan sekedar kita mengucapkan, ya, sebagaimana telah lalu juga pembahasan ini diterangkan oleh beliau dimasukkan di sini untuk menunjukkan kepada kita bahwa kalimat tauhid dan la ilaha illallah ini bukan sekedar nah lafaz. Kemudian dalam bab ini juga seperti yang sudah lewat kita mengulangi bahwa beliau menjadikan dalam bab ini juga sebagai bantahan apalagi dengan istidlal beliau menggunakan ayat ini membantah orang-orang yang menganggap bahwa musyrikin Quraisy dan musyrikin atau musyrikin di zaman dahulu mereka dikatakan musyrik karena menyembah berhala menyembah patung. Tidak. Ayat ini dalilnya bahwa mereka yang diseru, yang dipanggil-panggil di dalam doa, disebut-sebut namanya dalam doa, justru adalah orang-orang yang mencari jalan siapa yang paling dekat di antara mereka kepada Allah. Dengan apa? Dengan amal soleh. Mereka mengharapkan rahmat Allah mereka takut akan hukuman Allah siksa Allah. Ini dijadikan beliau dan sebagai dasar dalil. Jadi apa yang mereka lakukan ketika berdoa kepada segala sesuatu selain Allah yang sebetulnya mereka la yamlikuna kasfadur seperti dalam ayat sebelumnya la yamlikuna kasfadur sama sekali tidak kuasa untuk melepaskan kesulitan orang-orang yang menyuruh mereka. Baik itu nabi sebagaimana kata Rasulullah ya yang Allah perintahkan kul inni la amliku lakum darran wala rasada. Katakan wahai nabi sallallahu alaihi wasallam la amliku lakum darran wala rasada. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka sebut-sebut minta syafaatnya, dipanggil dalam doanya ya Rasulullah syafi. Ya Rasulullah syafi'ni. Nah, ini yang mereka sebut-sebut. Tawasul kepada Rasulullah, Ahlul Badr. Mereka sama sekali tidak bisa tidak kuasa untuk memberikan manfaat dan mudarat. Itu Rasulullah diperintahkan oleh Allah. Qul, katakan wahai Nabi, la amliku lakum darran wa la rasada. Rasulullah SAW yang paling dekat dengan Allah, apalagi yang selain beliau. Bahkan beliau pun menyebutkan dalam bab-bab yang telah lalu kita lewat. Ya Fatimah binta, binta Muhammad SAW, salini mimali lima La ughni anki minallahi syai'a. Tegas Rasulullah menyatakan. Nah, tidak mampu untuk menyelamatkan hatta putrinya sendiri dari Allah, dari adam dari Allah. <clears throat> Kita lihat fihi masail. Qala rahimahullah fihi akbaru al-masail wa ahammuha masalah yang paling penting wahya tafsiruha dan sekaligus sebagai tafsir dari tauhid wa tafsir syahadah wa bayyanaha bi umurin wadihah di dalam bab ini terdapat masail masail yang paling yang sangat besar dan yang paling pentingnya adalah yang paling pentingnya diantaranya adalah minha Baik, wa ahma wa hiya tafsir tauhid wa tafsir syahadah wa bayana bi umurin wadihah dan beliau menjelaskannya dengan hal-hal yang sangat gamblang. Minha diantaranya adalah ayatul Isra. Nah, bagaimana di atas Fi ma'sail wa مسائل وأهمها tafsir tauhid wa tafsir syahadah itu digambarkan disebutkan oleh beliau dengan dalam beberapa bentuk di antaranya seperti dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 6 sampai 28 27 28 saya dan 27 ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya dan kepada bapaknya. Innani bara'un mimma ta'budun illa ladi fatarani. Di sana satu bentuk tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah yang melalui tindakan dan, dan perkataan ya. Beliau menyatakan apa? Bara. Jadi kalimat la ilaha illallah itu mengandung an-nafi wal wal isbat an nafi ini artinya sama dengan al-bara. Menetapkan adanya permusuhan, sikap tidak suka, benci, antipati terhadap segala bentuk peribadatan kepada sesuatu selain selain Allah dan nah, illallah mengisbatkannya hanya untuk untuk Allah, menyerahkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua dua hal tersebut jadi tafsir At-Tauhid dan Tafsir Syahadah. Nah, karena seperti sebagaimana yang telah sering kita bahas, tauhid itu dari adalah masdar dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan ja'al syai' wahidan. Dalam hal ini artinya apa? Kita meyakini bahwa Allah itulah satu satunya. Nah, yang berhak yang yang yang diibadahi dengan ibadah yang yang hak. Baik. Wa minha ayatul Isra. Di dalam ayat sebetulnya lebih lengkap kata sebagian surah kalau ayat sebelumnya juga ditambahkan Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillahi la yamlikuna kashfad durri ankum wa la tahwila. Katakanlah, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, serulah, panggil orang-orang yang kalian anggap kalian akui, kalian yakini. Selain Allah, segala sesuatu selain Allah. Dan Nabi, malaikat, orang-orang saleh, nah, jin, orang-orang jahat, binatang, tumbuhan, dan benda-benda mati. Panggil. Mereka itu kata Allah, la yang kasfad durri angkum Tidak mampu untuk menghilangkan abdur kemudaratan dari kamu. Wala dan tidak pula memindahkannya. Memindahkan kamu dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Jangankan menghilangkan sama sekali ya. Nah, memindahkan saja itu tidak mampu. Mereka yang kalian seru lanjutannya. Ayat yang ke-56-nya itu. Oleh dong alladzina za'amtum min dunillahi min dunihi fala yamlikuna kashfad dhurri ankum wala tahwila. Baru kemudian ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Yang kalian seru itu justru mereka mencari jalan kepada Allah. Siapa yang lebih dekat kepada Allah di antara mereka? Dengan takarrub, dengan pengorbanan, dengan ketaatan, dengan tauhid, Nah, orang yang seperti ini kenapa kalian justru meminta kepada mereka? Nah, mereka justru takut kepada Allah, takut kepada adabnya, mengharap kepada Allah. Kenapa kalian meminta kepada mereka? menunjukkan bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu justru merupakan syirik, syirik akbar. Seperti yang telah lewat, ini diantaranya dibentuk syirik fit doa, ya, syirik dalam dalam doa. Kemudian minha ayatul Isra bayana fiha ar-radd 'ala al-musyrikin alladziina yad'uuna as-salihin. Di beliau menjelaskan di dalam melalui ayat ini bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang mereka menyeru berdoa kepada orang-orang soleh baik itu nabi, ambia, warusul, malaikat, orang-orang soleh, para wali yang lainnya selain nabi dan kemudian yang makhluk-makhluk lainnya. Jadi yang nah, tidak masuk dalam ayat ini dalam surat, dalam surat Al-Isra ayat 57 ini asnam dalam artian patung benda mati itu tidak masuk dalamnya tidak tidak masuk ke dalamnya. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang soleh. Jadi syaitan tidak masuk ke dalamnya. Nah, yang masuk dalamnya adalah para malaikat dan para anbiya. Karena mereka inilah yang yatakarrab ilallah yatawassal ila ilallah yabtaquna ila rabbihimul wasilah. Nah, Fafiha di dalam ayat ini juga bayan anna hadha huwa syirkul akbar penjelasan bahwa yang mereka lakukan itu adalah syirik akbar. Dalam hal apa? Berdoa mereka kepada nah, orang-orang soleh ter tersebut. Padahal ayat sebelumnya Allah telah menyatakan, "La fala yamlikuna kasfad durri ankum wala tahwila." Bahkan dalam ayat yang lain yang semisal itu juga, ya, Allah menyatakan mereka itu la yamlikuna min ketmir. La yamlikuna min ketmir. Ketmir itu selaput yang membalut kulit kurma, biji kurma. Selaput yang membalut biji kurma yang putih itu, itu namanya kitmir. Itu mereka sama sekali tidak kuasa, tidak memilikinya. Apalagi untuk menolong atau yang lebih besar dari itu. Nah, yang ini artinya, nah, menjelaskan kepada mereka bahwa segala sesuatu yang mereka sembah selain Allah yang mereka mereka panggil apakah dengan nama istisfa minta syafaat ataukah tawasul atau istighatsah itu adalah enam makhluk-makhluk yang tidak berdaya makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dari tidak ada menjadi ada kalaupun mereka memiliki kekuatan seperti malaikat enam memiliki keutamaan kesempurnaan sebagai manusia bagaimana para nabi. Allah yang memberikan memberikan mereka. Kalau minha ayatu bara'ah. Hmm. Termasuk di dalamnya adalah hmm, penjelasan itu ayat bara'ah surat At-Taubah. Hmm. Bayyana fiha anna ahlal kitab ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ma'anam, beliau menjelaskan tentang dalam ayat surat Bara'ah ini sikap ahlul kitab terhadap ulama-ulama mereka, terhadap ahli-ahli ibadah mereka yang mereka angkat sebagai rok selain Allah. Sujud mereka kepadanya sebagaimana disebutkan dalam riwayat Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ketika masuk Islam yang datang ke Madinah sebagai utusan dari suku Tayyi Nah, datang dibacakan oleh Rasulullah ayat ini. Kami nggak pernah sujud kepada pendeta-pendeta atau ya Rasulullah. Kami nggak pernah rukuk kepada mereka, nggak pernah sujud. Nah, kemudian jelaskan oleh Rasulullah SAW, bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, babi, nah, khamar dan sejenisnya, kalian ikut menghalalkannya. Nah, Ketika mereka menghalal mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, menikah. Kayak sejenisnya. Nah, kalian ikut mengharamkannya. Nah, bala ya Rasulullah, betul. Itulah bentuk ibadat kepada kepada mereka. Itulah bentuk peribadatan. Dari sini disimpulkan oleh para ulama, berarti ibadah itu bukan hanya sujud dan rukuk, ini juga yang diisyaratkan dalam surat Yasin. Ya Allah menyebutkan, ini perjanjian sudah diambil oleh Allah kepada kita. Ketetapan. Alam ahad ilaikum ya bani Adam Allah ta'budu Allah ta'budu syaitan. Bukankah telah aku buatkan perjanjian ketetapan kepada kamu wahai bani Adam? Jangan kamu sembah syaitan. <coughs> Jangan kamu sembah. Sujud tidak semata. Jangan kamu taati dia Jangan kamu ikuti langkahnya. Itu bentuk ibadah kepada setan seperti di dalam ayat surat Baroah ini. Jangan kamu taati mereka ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ketika mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan taati mereka. Nah. Di syirkut fi syirkun fi Syirik dalam hal ketaatan. Nah, membabi buta taat kepada gurunya, kepada ustadznya, kepada syekhnya. Nah, ya, sampai mendahulukan ucapan ustadznya, gurunya dari nah, kalamullah dan kalam rasulnya Shallallahu alaihi wasallam itu termasuk. Bahkan secara tidak sadar dia sudah menjadikan gurunya, imamnya, syekhnya sebagai tauhid minat tawahid. Ya, menjadikan gurunya sebagai tauhid dari diantara tawah togut-togut yang lainnya. Baik. Qala wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi an ya'budu ilahan wahida. Dan Allah jelaskan pula di dalam ayat tersebut hmm, bahwa mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah satu ilah saja. Ma'ana tafsirahan ladzi la iskala Padahal tafsirnya kalimat tersebut atau ayat ini yang tidak ada iskal di dalamnya adalah ta'atul ulama wal ubbad fi ghairil ma'siyah la du'a'uhum iyahum wallahu alam kalau ini fi ghairil ma'siyah ghair kalau yang di sini ghair itu salah salah cetak berarti nah salah cetak di nuskhah yang lain itu fil fil ma'siyah karena kalau ta'atul ulama fil wal ubad fi ghairil ma'siyah benar Tertulis itu di kairi maksiat. Antum Abu Ibrahim fil maksiat. Fil maksiat. Iya, itu yang benar. Itu fil maksiat. Nah, yang itu benar. Jadi kalau disebutnya yang dicetakan baru fi kairi maksiat. itu keliru. Ma'anna tafsiraha alladhi la iskala fihi ta'atul ulama wal ubad fi ghairil maksiat. Ini kalah. Ini iya, salah. Mestinya apa? Fi fil Asia. Karena kalau para ulama dan para ubat dalam hal yang tidak maksiat kan boleh. Boleh ya? Boleh. Dikoreksi ya. Nah. Ah, itu salah. Itu salah. Nah, itu salah. Karena kalau taat, di, eh, taat kepada ulama dan obat dalam hal-hal yang tidak maksiat kan memang benar. Inna atau fil ma'ruf. La atau fil la ta'ata lima apa? Eh, fi makhluqin fi itu khalid. Nah, jadi kalau taat para ulama dan obat dalam hal-hal yang bukan maksiat benar. Itu yang disebutkan juga di dalam naskah apa namanya Kaulul Mufid Syekh Muhammad bin Shalih Baik. Qala rahimahullah wa minha ya la du'a'uhum iyyahum sebagaimana dalam dalam hadis dalam hadis Adi bin Hatim dalam hadis Adi bin Hatim yang datang kepada Rasulullah kami tidak pernah berdoa kepada mereka ya Rasulullah kami tidak pernah meminta atau sujud kepada kepada mereka nah itu juga dalam Taisir Al Aziz Al Hamid bukan dengan fi ghairi tapi fil ma'siyah La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada khaliq. Jadi kalau taat kepada ulama dan ubat di dalam ghairil ma'siyah itu boleh. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah taatul ulama wal ubat fil ma'siyah. Apa maksiatnya? Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Maksiat kan? Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Maksiat kan? ini salah cetak. Wamina Qaulul Khalil alaihi salam bil kufar. Perkataan Khalil bagaimana dalam firman Allah terhadap orang-orang kafir, baik itu bapaknya ataupun orang kaumnya. Innani bara'un mimma ta'budun. Ini juga makna tafsir tauhid atau syahadat la ilaha illallah illa alladhi fatarani fastasna minal ma'budina rabbah beliau mengecualikan dari semua yang disembah itu adalah Robnya yang menciptakan dia ini menunjukkan apa bahwa umat manusia di zaman itu musyrikin yang menyembah bintang matahari bulan dan yang menyembah patung di zaman itu tidak semata-mata menyembah patung mereka juga menyembah Allah ya menyembah Allah juga dalilnya apa ayat ini Nah, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Aku berlepas diri dari semua yang kamu sembah kecuali yang telah menciptakan aku. Bisa ini yang apa yang dikecualikan? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikecualikan oleh Nabi Ibrahim dari semua ma'bud. Nah, itu menunjukkan juga bahwa kalimat la ilaha illallah Allah termasuk di dalam ilah tersebut. Kemudian dikeluarkan, dibersihkan, dilepaskan dan diisbatkan hanya untuk untuk Allah. Makanya an-nafyu wal isbat itu intinya inti tauhid. Inti tauhid. Ketika kita mengatakan nah ya, satu orang murid Abdullah murid yang rajin. Itu tidak menutup kemungkinan yang lain gak rajin. Nah, Ahmad ya Ubaidullah Zaid Zaki Nam Azam semuanya masuk ke dalamnya tapi ketika kita mengatakan tidak ada murid yang rajin kecuali Abdullah jelas kan semua berarti nggak rajin nah eh, seperti itu juga berarti semua itu tidak layak menjadi ilah nah tidak berhak menjadi ilah kalaupun dianggap sebagai ilah ilah yang bah batin dan diberitakan hanya untuk ah, seperti ucapan Nabi Ibrahim di sini. Wa subhanahu anna hadhihi al-bara'ah wa hadhihi al hiya tafsiru syahadati an ilaha illallah. Dan Allah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa bara'ah sikap berlepas diri, benci, antipati dan sikap mualah, loyal, setia, membela, mendukung, bergabung. Itulah tafsir syahadat la ilaha illallah. Faqala wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Allah jadikan kalimat ini sebagai kalimat yang kekal pada keturunan Nabi Ibrahim. Wa hiya la ilaha illallah. Nah, kalimat ini terus sampai pada anak cucu beliau. Qala wa minha ayatul baqarah nah, allati fi fil kuffar alladziina qala Allahu fihim Termasuk penjelasan makna dari tauhid dan la ilaha illallah di sini adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 167. Allah berfirman tentang orang-orang yang kafir, mereka itu adalah wa wama hum bikharijina minan nar. Siapa mereka? Setelah Allah subhanallah. Anda perhatikan ayat sebelumnya dan kemudian ayat sampai kepada ayat ini. Setelah Allah menyebutkan, pertama sudah dibuka oleh Allah, wa ilahukum ilahu wahid. Ilah kamu adalah ilah yang satu. La ilaha illahu warrahmanur rahim. Tegas kan? Ini sudah muhkamat. Pasti sudah. Tidak ada lagi bisa ditarik kemana-mana. Nas syarif. Wa ilahukum ilahun wahid. Sesembahan kamu yang hak adanya adalah satu.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 Sudah jelas ini buktinya. Nah. Tapi ternyata wa minan nas may min dunillahi andada. Ternyata ada di antara sebagian orang yang membuat tandingan untuk Allah. Yuhibbuhum yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tadi seperti mencintai Allah. Tandingan-tandingan itu bukan dalam hal apa? Bukan dalam yang pertama, yang, yang ini. Dalam apa? Tandingan dalam tentang kekuasaan di ayat sebelumnya. Maksudnya apa? Mereka tidak membuat tandingan itu sederajat dengan Allah sama di kekuasaannya dengan Allah mencipta. Mereka tidak menganggap bahwa tandingan itu sederajat sama dengan Allah dalam hal meng mengatur angin, menurunkan hujan, membuat perahu-perahu bisa berlayar di lautan yang menyebarkan semua bahan makhluk yang melata ataupun yang tidak di di atas muka di muka bumi. Bukan menjadikan mana tandingan-tandingan itu seperti Allah dalam hal ini, dalam hal kekuasaan. Tapi dalam hal apa? Dalam hal mahabbah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Tapi sebetulnya kalau ditarik lagi, nah itu seperti yang telah lewat ya mereka melakukan perbuatan-perbuatan itu kepada tandingan-tandingan Allah ini karena bisa jadi mereka menganggap menganggap bahwa tandingan-tandingan tersebut punya ya juga kekuasaan di samping Allah. Artinya mereka bisa juga terpisah atau bersama-sama dengan Allah. Nah, ini mereka. Nah, seperti yang dalam dalam surat Sabah ayat 22, 21, 22 ini. Tapi sebetulnya, nah, di dalam hal ini kenapa ya, akhirnya mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut? Ya ini dalam hal mahabbah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah. Apa yang mereka lakukan ketika mereka mencintai Allah? Apa yang mereka lakukan ketika mereka mencintai Allah? Mereka melakukan apa? Takaruban, Iya kan? Mereka melakukan semua hal yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Ini juga mereka lakukan kepada tandingan-tandingan tadi. Nah, ini juga yang mereka lakukan terhadap tandingan-tandingan tersebut. Nah, padahal ala annahum yuhibbunallaha hubban 'aziman. Ini menunjukkan pula bahwa mereka mencintai Allah dengan cinta yang besar sebetulnya, tapi tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Walam yudkhilhum fil Islam. Kenapa? Karena mereka nah menyerahkan pula cinta seperti itu kepada sesuatu selain selain Allah. Nah, ta'dhimnya kepada Allah. Mereka lakukan pula sebagaimana kepada Allah terhadap tandingan tadi. Apa yang mereka lakukan kepada para habaib, para wali, yang mereka lakukan kepada nabi. Kita tidak tanyakan yang sekarang. Apa yang dilakukan oleh umat dahulu? Nah, orang-orang yang turun kepada mereka ala ayat-ayat ini. Apa yang mereka lakukan dengan sesembahan-sesembahan mereka? Dengan Lata, dengan Uzanya, atau Wat, Suwa, dan Ya'oknya, Nasranya. Apa yang mereka lakukan? Nah, nah, kalau nah artinya untuk membawa orang-orang yang sekarang ini menyembah kuburan, nah, mereka tidak punya alasan yang lain. Bahwa mereka ingin mengatakan kami minta syafaat, kepada aku sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang dahulu yang menyembah Wat, Suwa, Yahud, Yaub dan Nasra. Mereka juga menyembah malaikat, menyembah Uzair, menyembah Maryam bintu Imran, menyembah putranya Isa dan seterusnya. Itu yang mereka lakukan. Fakaifa Ahab dan nid aktar min hubbillah. Bagaimana dengan orang-orang yang mencintai tandingan-tandingan tadi jauh lebih banyak lebih besar daripada mencintai Allah dan ini yang kenyataan di zaman kita. Nah, mereka lebih cinta kepada tandingan-tandingan tersebut nah, lebih dari kepada Allah. Walaupun juga memang di zaman dahulu itu ketika air-air ini turun pun, turun pun mereka pun juga mencintai tandingan-tandingan tadi lebih dari mencintai Allah. Wa kaifa biman lam yuhib illa nidda wahda. Dan bagaimana dengan orang-orang yang tidak dia cintai kecuali hanya niknya saja. Nah, justru dia mencintai sesembahan-sesembahan yang dia buat buat tersebut. Baik itu orang-orang salehnya, malaikatnya, walam Allah sama sekali tidak mencintai Allah. Nah, lebih ber, lebih berat dan lebih parah. Nah, jadi syirkul fil mahabbah. Nah, orang yang menyanyi mentauhidkan dalam hal mahabbah, dia akan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah. Sejalan apa yang diinginkan oleh Allah dan tidak mencintai sesuatu kecuali karena karena Allah Subhanahu wa taala. Wa minha qawluhu Man qala la ilaha illallah qawluhu sallallahu alaihi wasallam Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa nam wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. <clears throat> Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kufur kepada semua yang disembah selain Allah haramnya ini haram harta dan darahnya artinya terjaga jadi suci tidak boleh ditumpahkan sembarangan, tidak boleh diambil, dirampas. Nah. Dan perhitungannya di sisi di sisi Allah. Nah, wahadu min a'zami ma yubayyin makna la ilaha illallah. Ini salah satu atau di antara penjelasan-penjelasan yang sangat penting menerangkan tentang makna la ilaha illallah. Ada tuntutan tuntutannya. Tidak hanya sekedar mengucapkan, melaksanakan, tapi juga harus ada sikap barak, benci kepada semua yang disembah selain Allah. Fa'innahu lam yaj'al talaffuz biha asiman lid-dam wal mal. Ini Rasulullah SAW tidak menjadikan sekadar melafatkan itu menjadi tameng, menjadi perisa yang menjaga darah dan harta orang yang mengucapkan. Tidak hanya sekedar mengucapkan. Bal artinya maka ketika kalau dia hanya sekedar mengucapkan tapi tidak punya rasa benci kepada sesembahan yang disembah selain Allah itu tidak memasukkan dia ke dalam ke dalam Islam. Bal wala ma'rifata ma'naha ma'alafdiha. Walaupun dia kenal, tahu maknanya. Kalimat-kalimat tersebut, tapi tidak ada rasa bencinya kepada semua yang disembah selain selain Allah. Juga tidak berguna, tidak bisa menjaga harta dan darahnya. Bal walal iqrar bidzalika, walaupun dia sudah tahu maknanya, kemudian dia mengucapkannya dan dia mengikrarkannya, itu tidak cukup untuk menjaga darah dan hartanya. Bal wala kaunahu la yad'u illallah wahdahu la syarikalah. Nah, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dia tahu maknanya, dia pun mengikrarkannya. Dia juga tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah satu-satunya. Itu tidak cukup, tidak cukup untuk menjaga darah dan hartanya. maluhu hatta yudifa ila al-kufra bima yu'badu min dunillah. Nah, baru lengkap, baru bisa terjaga darah dan hartanya ketika dia mengucapkan Kemudian dia dalam keadaan dia tahu maknanya, dia mengikrarkannya. Kemudian dia tidak ya dan artinya dia tidak berdoa kepada sesuatu selain Allah. Nah, itu baru Nah, kemudian ditambah dengan yang keempat ini, dia benci, dia kufur kepada segala sesuatu yang disembah selain selain Allah. Baru terjaga darahnya. Nah, artinya kalau dia lengkap misalnya, dia ikrarkan. Seperti orang-orang munafik atau orang-orang Yahudi, Nah, mereka tahu bahwa kalimat ini la ilaha illallah ini sebagaimana yang Rasulullah pun mengatakan pada mereka, "Qul ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa." Paham mereka? Nah, mereka juga tahu maknanya dan juga mereka mengikrarkan, mengerti. Nah, walaupun sebagian tapi walaupun sebagian mereka ya, mungkin ada yang berdoa kepada sesuatu selain Allah, tapi yang jelas mereka mengerti kalimat ini kalimat tauhid tapi mereka tidak mengakui kalau Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah untuk mereka mereka juga. Nah, lepas dari itu, nah itu tidak membuat terjaga darah dan harta seseorang yang semua ini lengkap sampai dia betul-betul kufur, ingkar, benci kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah. Fa'in syakka, kalau dia ragu-ragu, au tawakkaf, nah, dia diam, tidak artinya tidak yang udah pokoknya saya nggak ikut-ikut. Nah, ya, perkara ini nggak Dia tawakuf, menahan dirinya lam yahrum maluhu wadamu. Itu tidak membuat darah dan hartanya terjaga. Nah, paham ya? Jadi kalimat ini tidak hanya sekedar diucapkan, tidak hanya sekedar mengerti maknanya, tidak hanya sekedar apa? diikrarkan, juga tidak sekedar diterapkan dalam arti apa? Tidak berdoa kepada sesuatu selain Allah, tapi juga harus ya, benci kepada segala sesuatu yang disembah selain selain Allah. Baru dia dinyatakan muslim. Baru dia dinyatakan muslim. Ya min mas'alatin Duhai masalah, alangkah agung dan alangkah mulianya masalah ini. Pentingnya masalah ini. Wayalahu min bayanin ma'audahahu. Dan wahai penjelasannya, alangkah jelas gamblangnya penjelasan tentang kalimat ini. Wahujjatin ma'afta'aha lil munazi' dan hujah betapa kuatnya memutuskan perselisihan bagi orang-orang yang fitrahnya masih bersih, fitrahnya masih salah selamat. Nah, orang-orang yang memang mencari kebenaran, orang-orang yang mencari kebenaran. Tapi kalau hati itu sudah dikotori, fitrah itu sudah dikotori dengan filsafat. Nah, itu sulit. Nah, makanya ketika orang-orang Arab <clears throat> dahulu, ya, orang-orang Arab yang dahulu mereka diajak mengucapkan la ilaha illallah atau diberi dihadapkan kepada kenyataan bahwa memang la ilaha illallah, mereka sadar. Bahkan di oh, yang terakhir-terakhir masuk Islam seperti di Abu Sufyan bin Harb. Nah, ketika beliau ditemukan didapatkan oleh apa Abbas bin Abdul Muthalib dibawa ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di nah, ditanya ditapa, dikerasi oleh Rasulullah SAW. Bukankah belum belum belum tiba saatnya bahaya Abu Sufyan engkau mengakui bahwa la ilaha illallah tidak ada ilah selain Allah. Iya. Sudah sampai sebetulnya. Kalau memang ada ilah selain Allah pasti menolongku. Sadar Nah, memang tidak ada. Nah, nah, ilah selain selain Allah. Kalau ada ilah selain Allah pasti bermanfaat bagiku. Dia pun mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Mengakui memang tidak ada ilah selain Allah. Nah, tapi kemudian yang kedua, belum tiba saatnya engkau mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Kalau ini masih ragu-ragu dia. Nah, tapi kemudian ditegaskan oleh oleh Abu Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, kamu ucapkan, nah, aslim. Kalau tidak kamu akan ditebas lehermu ini, saat ini juga. Kemudian dia mengucapkan syahadat, syahadat yang hak. Dan Allah, mereka yang mereka faham kalimat ini, kemudian di akhir nah, hidup mereka dikenal sebagai orang-orang yang baik, baik Islamnya. Bahkan Abu Sufyan, nah berpindah dari satu medan jihad ke medan jihad yang lainnya, bergabung di bawah bendera putra-putranya. Bahkan termasuk orang-orang yang nah, kuat dalam artian menghasung kaum muslimin untuk tabah di jalan Allah radhiyallahu anhu. Nah, Nah ini dan itu sudah disebutkan juga ada artinya eh, rincian-rincian pengenalan-pengenalan apa namanya makna kalimat lain hal Allah ini bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah dengan berbagai bentuk yang dalam penalaran-penalaran yang sederhana disebutkan di dalam di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain bab yang berikutnya. Nah, nah kalau yang bab berikutnya ini istilahnya nah gambaran jadi rincian-rincian tentang syirik yang kita berusaha untuk menghindarinya. Nah, hal-hal yang akan mengotori dan merusak tauhid yang sudah kita pahami, yang sudah kita upayakan untuk menambahnya, menguatkannya. Nah, ini hal-hal yang akan bisa merusak mulai dari yang sifatnya apa namanya? rububiyah sampai kepada yang uluhiyah. Wallahu alam bishawab.